بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خسائر رحمتك يا عزيز يا وهاب اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا Para ikhwan dan akhwat yang الله Allah Marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla ilahul awalin wal akhirin dengan limpahan karunia semata Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini. Allah satukan hati-hati kita dengan berbagai macam ragam perbedaan-perbedaan etnis, tempat, geografis. Saya dari Batam, antum dari Lombok, sebagian dari Bima. Tapi Allah satukan kita di atas Islam dan subuh ini merupakan kenikmatan besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Demikian juga limpahan nikmat-nikmat lain, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan yang tiada terhingga. Wa yaf'alu nikmat Allah la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan terhitung jua. Maka hendaklah kita berusaha bersyukur nikmat tersebut. Memperbanyak amal saleh. Kemudian salam dan salam senantiasa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Rahmat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang ikuti mereka hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita malam hari ini tentang buah dari pahitnya kejujuran. Kejujuran itu pahit. Sehingga pepatah Arab mengatakan, "Qul haqqa walau kana murran." Katakanlah yang benar sekalipun pahit. Sungguh buah daripada kejujuran ini walaupun dia pahit tatkala kita tetap istiqamah di atas jalan kejujuran ini niscaya buahnya adalah manis ujungnya adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita seluruhnya untuk senantiasa beserta orang-orang yang jujur. Allah tabaraka taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shalihin." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian menyertai orang-orang yang jujur. Dan sungguh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam tidak pernah sekalipun berdusta. Tatkala beliau naik ke Bukit Safa dan dia menyeru kabilah-kabilah Quraisy sehingga dia berkata di tengah-tengah mereka, andai kata kuberitahukan kepada kalian bahwasanya di balik gunung ini akan datang musuh-musuh kalian akuntum musaddiqi akuntum musaddiqi apakah kalian akan membenarkan saya maka mereka mengatakan bala tentu ma jarrabna alaika kadiba kami tidak pernah mengetahui engkau berdusta karena itulah sepakat orang-orang Quraisy lari Nabi kita yang mulia SAW dengan gelar as-sadiq yang jujur al-amin yang terpercaya Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam senantiasa menghimbau bahkan memerintahkan agar kita terus-menerus berkata-kata jujur menjauhi dusta berkata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam alaikum bisidqi hendaklah kalian senantiasa jujur fa inna sidqa yahdi ila albir sesungguhnya kejujuran mengiring seorang kepada kebaikan wa innal birra yahdi ila jannah dan sesungguhnya kebaikan akan mengiring seorang kepada surga wa innar rajula la yasduqa wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan sesungguhnya seseorang senantiasa berkata jujur dan berusaha untuk senantiasa berkata jujur maka Allah akan tuliskan dia ke dalam golongan orang-orang yang jujur. Iya, wal kadiba. Tidak akan menjauhi dusta. Fa innal kadiba yahdi ila syarr. Sesungguhnya kedustaan menggiring seorang kepada kejelekan. Wa inna syarra yahdi ila nar. Dan kejelekan akan menggiring seseorang ke neraka. Wa inna rajula la yakdhiba wa yataharra al hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sungguh seseorang dia selalu berdusta dan terus-menerus berdusta sehingga akhirnya Allah menulisnya dalam golongan orang-orang pendusta. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Malam hari ini kita bersama tokoh dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita betapa mahalnya harga kejujuran sekalipun pahit kesannya Malam hari ini kita akan mengulang-ulang Boleh jadi sebagian telah mengetahui kisah ini Tapi tidak salah kita ulang-ulang kaji Sungguh setiap kali kita ulang kajian ini Saya membaca kisah ini sudah 4, 5, 6 kali saya baca Tapi nggak pernah jenuh Dalamnya terkandung berbagai macam pelajaran-pelajaran tentang arti sebuah kejujuran Tokoh kita malam hari ini ikhwati rahimahullah adalah sahabat Nabi Ka'ab bin Malik Ka'ab bin Malik menceritakan tentang dirinya. Mungkin saya tidak baca huruf per huruf, tapi saya rangkai dan saya simpulkan ya, perkataan Ka'ab bin Malik menceritakan perihal dirinya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan kejujuran. Subhanallah. Apa kata Ka'ab bin Malik? Saya tidak pernah sekalipun saya tidak pernah sekalipun tertinggal, terluput dari semua peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali perang Badar. Karena perang Badar memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak beritahukan kepada semua sahabat. Karena kedatangan ya perdagangan milik orang-orang Quraisy maka seketika Nabi menghimbau siapa yang ada segera untuk yakni berangkat Kata beliau, saya tidak pernah tidak ikut perangan pada masa Rasulullah kecuali Badar. Dan saya mengetahui siapa yang tidak ikut perang Badar tidak dicelah. Bahkan walaupun Badar begitu terkenalnya di tengah-tengah manusia sehingga Allah menyebutkan Badar dengan nama Yaumul Furqan, hari pembeda, pemisah antara kekufuran keimanan. Ya, kata beliau walaupun Badar adalah peristiwa yang begitu dikenang manusia. Tapi saya jujur kalau orang disuruh pilih saya akan lebih mengutamakan bayat saya ketika membayat Rasulullah SAW pada bayatul Aqabah. Kata beliau, dia ikut bayatul Aqabah. Ketika berangkat 80 orang daripada orang-orang Ansar bersembunyi pada malam hari. Setibanya mereka di Aqabah di Mina mereka membayar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Islam agar Rasulullah hijrah dan mereka siap membela Rasulullah SAW. Kata Kaab, saya ikut bayatul Aqabah dan sungguh saya lebih yakni menyenangi saya ikut bayatul Aqabah sekalipun saya tidak ikut perang Badar. Itu kata beliau. Dan ini menunjukkan Kaab karena orang-orang yang munafik dan mengatakan semua peperangan diikuti kecuali perang Badar. Subhanallah. Itu pun tidak ada celah orang-orang yang meninggalkannya. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Tapi untuk menyambut peperangan Tabuk ya adalah peperangan yang khusus. Jarak kota Madinah dengan Tabuk perjalanan sekitar 800 kilo lebih jauh. Ya. Dan perang Tabuk ini wani Allah peperangan antara orang-orang Islam yang ingin memerangi orang-orang Romawi ya karena perjalanan dakwah Rasulullah SAW tercegat dicegat yakni di, dicegat oleh orang-orang Romawi dan itulah Rasulullah harus segera memerangi mereka maka Rasulullah SAW pada perang Tabuk secara khusus menyebutkan kepada para sahabat mereka yang berperang menuju Tabuk padahal kebiasaan peperangan Nabi alaihi wasallam dia tidak pernah beritahukan kepada para sahabat. Dia tidak ingin tersebar berita tentang peperangan beliau. Ya. Biasanya Rasulullah jika ingin memerang musuh bagian barat dia akan berangkat ke timur. Strategi peperangan. Sehingga ketika pagi hari mereka telah ada di tempat tersebut tanpa sepengetahuan musuh. Tapi khusus perang Tabuk Rasulullah ditahukan jauh-jauh hari. Kata Kaab, dan sungguh saya telah membeli dua ekor unta untuk perang ini. Tidak pernah sebelumnya dalam semua peperangan sebelumnya saya nggak memiliki bekal yang lebih banyak daripada bekal untuk perang Tabuk. Subhanallah. Dua unta dia beli, satu dia tunggangi, satu untuk membawa berbagai macam bekal perjalanan yang panjang. Subhanallah. Kata beliau, sungguh keadaan ketika itu panas bersangatan. Madinah kalau panas ikhwati rahimakumullah begitu teriknya Ya. Dan ketika itu kebun-kebun kurma sedang panen dan orang-orang begitu tergodanya untuk tinggal di kebun-kebun mereka di bawah naungan-naungan pohon-pohon kurma dengan mata air dengan kurma-kurma yang ranum sungguh merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman untuk meninggalkan Madinah berjalan di terik-terik panas hari berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala maka Ka'ab bin Malik mengatakan, ya, Rasulullah beritahukan kepada para sahabat tentang peperangan ini agar mereka bersiap-siap. Dan ketika itu belum ada catatan yakni ketentaraan. Belum ada catatan siapa yang ikut perang ada. Karena manajemen mengenai masalah pembukuan tentara-tentara kaum muslimin itu baru dimulai pada masa Umar bin Khattab. Kata beliau, karena nggak ada buku yang menulis dan jumlah kaum muslimin banyak, pastilah siapa-siapa yang tidak ikut perang tersebut nggak tahu, nggak nampak, tersembunyi perkaranya. Subhanallah. Kata beliau, tibalah masanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ya berangkat bertolak meninggalkan kota Madinah. Subhanallah. Berkata Kaab, adapun saya, ya, saya segera pulang ke rumah. Kemudian saya berkemas-kemas. Kata beliau, saya berkemas-kemas. Atajahaz ma'ahum. Fa'arji' fa'arji' walam lam aqdi syai'an. Saya berkemas-kemas, saya pulang ke rumah. Tapi sampai rumah saya tidak melakukan apapun jual. Subhanallah. Ya. Kata Ka'ab, dalam hatinya, ah ini perkara gampang. Nanti sebentar saya selesaikan, saya kejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah ikhwati bencana menunda kebajikan. Sampai di rumah dia mau berkemas ini, mau berangkat beserta Rasulullah. Tapi sampai di rumah dia katakan lam akdi Saya enggak lakukan apapun. Saya menyepelekan, saya katakan ah gampanglah. Nanti saya kejar Rasulullah Wasallam Kata beliau, ya fala falam yazal yatamada biya hatta ishtadda bin nasil jaddu saya terus mengulur ulur waktu sampai-sampai orang benar-benar telah berangkat jauh. Subhanallah. Fasbah Rasulullah SAW wal muslimuna ma'hu. Mereka pun pagi hari telah berangkat walam aqdi min jihazi syai'an. Aku masih juga belum melakukan apapun daripada bekal-bekal yang telah kusiapkan. Subhanallah. Kukatakan tajahazu ba'da ba'dahu biyamin aw biyamin. Biarlah mereka pergi dulu. Aku punya unta-unta yang sehat. Mungkin setelah satu hari ini besok atau lusa aku kejar mereka. Unta-unta aku buat Biar mereka pergi dahulu. Nanti aku kejar akan kejar. Subhanallah. Masih dia tunda. Dia lihat sahabat pergi dia tunda. Dampak daripada menunda-nunda kebaikan. Allahu akbar. Kata beliau, Faghadautu ba'dan qasadu terjahas. Mereka terus berjalan berjalan. Aku kembali sibuk mau bersiap-siap tapi setelah tiba di rumah segala macam perasaan malas menghantui dia. Dia tidak lakukan apapun juga. Allah Akbar. Akhirnya para sahabat telah berjalan jauh meninggalkan kota Madinah. Tidak mungkin dapat dia kejar, mustahil. Lewat sehari, lewat dua hari, lewat tiga hari. Datanglah rasa malas. Jalan sendirian, panas-panas, terik matahari. Subhanallah. Ya, kata dia, walaitani fa'altu falam yuqaddar Kalau Kalaulah dulu ku nekat jalan sendiri, ya seperti ini kisahnya. Tapi inilah ketentuan takdir Allah swt. Dan ini menunjukkan dia beriman dengan takdir Allah, dengan sesuatu perkara yang memang dia lakukan dahulu kalah karena keteledorannya. Dia katakan, kalau yuqaddar lidzalik." Memang sudah tidak takdir saya ikut bersama Rasulullah SAW. Kata beliau, setelah berangkat Rasulullah SAW, aku pun merasa sedih sedih, sedih. Allah Akbar. Karena aku tidak melihat seorang pun di kota Madinah ada seorang yang tertinggal orang saleh. Kecuali rata-rata mereka adalah orang-orang yang memiliki uzur. Orang yang pincang kakinya, mungkin orang yang buta, yang sakit, atau orang-orang munafik. Subhanallah. Kata dia, aku bersedih. Kulihat di kota Madinah ini. Tidak ada yang tinggal kecuali orang-orang yang memang punya uzur atau orang-orang munafik. Sementara dia apa uzurnya? Tidak ada uzurnya. Subhanallah. Allah Akbar. Kata beliau, aku begitu bersedih dengan perkara ini. Dan Rasulullah SAW tidaklah menyatu kecuali setelah tiba di Tabuk. Ya, tatkala dia duduk dan ini menunjukkan Rasulullah begitu dekat dengan para sahabat. Tatkala dia duduk, dia cari-cari mana Kabin Malik. Subhanallah. Maka ada yang berkata, Ya Rasulullah, dia tertahan dengan perkara dunianya, kebunnya menahannya, panennya, rindangnya di bawah kebun, nikmatnya air sejuk, istrinya, semua menahannya. Seolah-olah orang mengatakan "Ya Rasulullah dia balikin orang-orang munafik. Maka seketika bangunlah Mu'ad bin Jabal membelanya. Dan inilah seorang mukmin membela saudaranya yang dia tahu baik dia berhusnul kepada saudara-saudara yang baik. Apa kata Ka'ab? sama kulca. Jelek sekali yang kau ucapkan itu. Itu layak diucapkan untuk orang munafik. Adapun Ka'ab dia adalah laki-laki saleh. Ikhwati rahimahumullah. Begitulah seharusnya kita. Jika kita mengetahui ada orang saleh, ada orang yang baik mengamalkan suatu amalan yang menyelisihi dalam zahirnya ya ketaatan kepada Allah Subhanahu taala, carikan baginya uzur. Jangan langsung kita fonis dia Lihatlah adalah bagaimana Ka'ab membela saudaranya. Dia katakan, Ya Rasulullah, dia orang baik, jelek sekali yang ucapkan itu. Subhanallah. Maka Rasulullah pun terdiam. Berkata Ka'ab bin Malik, peperangan usai. Aku dengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertolak menuju Madinah dengan keadaan gilang gemilang. Karena nggak jadi perang dengan orang Romawi. Orang Romawi takut tapi setiap jalan, setiap suku-suku, kabilah-kabilah bahkan yang dibawa yakni kerajaan Romawi tunduk kepada para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kudengar Rasulullah kembali ke kota Madinah. Kata beliau, "Wa tafiqtu atadhakkar al-kadhib." Ketika itu aku berpikir, kayaknya aku harus berdusta ini. Tantangan dia. Wa aqul bimada akhruju min safatihi ghadan? Andai kata dia datang besok, bagaimana caraku agar keluar daripada kemurkaannya? Kata beliau, wasta'antu ala dzalika bi kulli dhira'in min ahli. Aku pun telah bermusyawarah meminta pendapat keluarga-keluargaku, kerabat-kerabatku. Subhanallah. Jadi dia musyawarah, apa yang harus saya bilang? Kata beliau, falamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman zaha 'anil batil. Tatkala Nabi telah tiba di kota Madinah, hilanglah semua pikiran jelekku. Allahu Ya, inilah orang-orang mukmin. Kadang-kadang berbagai macam ragam pikiran-pikiran jelek menghantui kita. Tatkala ketemu sunnah, hilang semuanya. Tatkala datang Rasulullah, hilang semua pikiran jeleknya. Sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ka'ab, "Wa 'araftu anni lan akhruja minhu abadan bi syai'in fihi kadhibun." Aku yakin tidak akan mungkin aku besok berdusta. Fa'ajma'tu sidqah. Maka aku pun telah memastikan diriku besok aku harus berkata jujur. Allahu Akbar. Berat ya, ikhwan rahimakumullah. Karena perang tabung hukumnya wajib bagi semua laki-laki yang tidak memiliki uzur. Yang gak ikut tercelah binasa bersama orang-orang munafik subhanallah. Kata beliau, fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman maka Rasulullah pun datang dan beliau jika datang, beliau terlebih dahulu pergi ke masjid. Kemudian beliau dua rakaat mengerjakan sholat sunnah. Dan inilah tradisi Rasulullah yang mungkin hilang dari kita. Pulang dari safar sebelum masuk rumahnya, dia datang ke masjid sholat dua rakaat. Itulah tradisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat, beliau pun duduk. Ya orang-orang pun berdatangan. Ya datanglah orang-orang munafik dan semua orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk. Subhanallah. Jumlah mereka sekitar 80-an orang lebih. 83 sampai 89 orang. Semuanya mereka mengada-ada berbagai macam alasan-alasan yang mereka buat-buat. Ya, antaranya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia datangnya Rasulullah. Mohon maaf saya tidak ikut perang kali ini. Kenapa? Kata Rasulullah, ya Rasulullah, aku khawatir, aku ini nggak sanggup melihat perempuan-perempuan Romawi ya, yang cantik-cantik, putih-putih. Aku khawatir dengan diriku. Padahal Allah, dia takut kematian. Ya, sebagian mengatakan ya Rasulullah, rumah kami nggak ada yang jaga. Padahal mereka adalah orang-orang munafik yang takut kematian. Ya, Allah Akbar. Setiap mereka bersumpah di hadapan Nabi SAW. Mereka punya uzur. Dan Nabi menerima semua uzur mereka. Allah. Karena dalam agama kita, kita diperintahkan menghukumi apa yang tampak zahir. Ketika mereka berdusta, Nabi nggak tahu mereka dusta atau tidak. Serahkan kepada Allah. Yang jelas Rasulullah mendengar mereka punya uzur, Rasulullah terima dari mereka semua uzur-uzur mereka. Kemudian Rasulullah bahkan mendoakan mereka Sallallahu alaihi wasallam Apa kata Ka'ab? Faji'tuhu Aku pun datang kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Falamma sallamtu alaihi Tabassama tabassuma al muadha Tadkala aku tiba Dia pun tersenyum Senyum kemarahan Ternyata senyum itu bisa senyum kemarahan ya Ya Ka'ab hmm, Ah, senyum kemarahan. Ya. Allah Akbar. Kemudian dia berkata ta'ala, mari. Aku pun datang. Amshi hatta jalastu baina yadayhi. Aku pun duduk bersimpu di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, "Ma khallafaka wahai Ka'ab, kenapa kau tidak ikut perang? Bukankah kau telah membeli dua unta kali ini maka aku pun berkata, benar wahai Rasulullah. Wallahi. Kata beliau, bala inni wallahi lau jalastu inda khairika demi Allah wahai Rasulullah. Kalaulah saya duduk bersama orang selain dirimu min ahli dunia daripada pemilik-pemilik dunia ini ya dari ahli dunia raja-raja dan seterusnya para penguasa la raaitu ansa akhruju min sakhatihi bi'udrin. Aku yakin pasti mampu keluar daripada kemurkaannya. Walaqad utitu jadalan karena aku diberikan kemampuan dalam berorasi. Aku mampu berkelit daripada kemarahannya. Subhanallah. Ya Rasulullah kalaulah di depanku bukan Anda, tapi orang selain Anda ahli dunia, aku yakin pasti keluar daripada kemurkaannya karena aku beliau yang berkata-kata. Tapi ini engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahi laqad alimtu la in haddathtuka al-yawma haditsan kadhibin. Aku yakin hari ini kalau aku berdusta kepadamu, tarda bihi anni. Engkau ridha denganku hari ini, la Allah. Pasti Allah segera anuskhitaka alayya, memberitahukan tentangku kepadamu kedustaan kepadamu pasti engkau akan murka berat kepadaku subhanallah wala in haddatsuka haditsan sidqin dan aku pun tahu sekiranya aku berkata-kata jujur kepadamu tajidu alayya fi pasti engkau murka kepadaku inni la arju fi afwallah walaupun anda murka murkalah kepada beliau ya Rasulullah sungguh aku mengharap pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar La wallahi. kana li min udrin ya Rasulullah. Jujur saya katakan saya tidak ada alasan. Tidak ada alasan saya. Kenapa saya ikut perang? Tidak ada alasan. Ma kuntu qattu aqwa wa la aysara minni hina takhallaftu anka. Tidak pernah aku wallahi ya Rasulullah dalam keadaan senang seperti sekarang kusiapkan bekal-bekalku bahkan buah. utaku Tidak ada alasan maka berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amma hadza faqad sadaq. Sungguh dia ini telah berkata-kata jujur. Fakum Ka'ab bangun, pergi hatta Allahu fika. Pergilah kamu, tunggulah apa keputusan Allah kepadamu. Allah Akbar. Karena dia jujur, Rasulullah SAW katakan tunggu apa yang Allah putuskan untukmu. Tunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Apa kata Ka'ab bin Malik? Fakultu, aku pun bangun. Aku pun pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam min Bani Salimah. Seketika semua kerabat-kerabat bahkan sukuku Bani Salimah mendatangiku. Mereka mengurumuniku. Mereka mengikutiku. Ya, faqalu mereka semua mengatakan wallahi ma'alimnaka kunta adnabta dzanban wahai Ka'ab demi Allah kami tahu enggak pernah kau bersalah kecuali kali ini kau bersalah Walaqad ajazta an la takuna i'tadarta ila Rasulillah alaihi salatu wasalam bima i'tadara ilaihi mutakhallifun Kenapa engkau tidak mencari-cari alasan saja? Kan baru sekali ini kau salah. Lihatlah kerabat terkadang menjerumuskan. Kata kerabat, aduh, salah kau Ka'ab. Kenapa kau nggak minta ampun kepada Nabi SAW? Sebagaimana tuh orang-orang munafik minta ampun. Bukankah Allah maha pengampun lagi maha penyayang? Bukankah kau pernah salah kau kecuali sekali ini? Subhanallah. Qad kana fika fika dhanba. Qad kana fika dhanba kastighfar Rasulullah. Bukankah cukup Rasulullah SAW meminta kepada Allah ampunan untukmu sebagaimana dia mintakan ampunan untuk setiap orang yang datang kepadanya dengan segala macam uzur-uzur mereka Subhanallah. Kata mereka, Wallahi ma zalu yu'annibunani berkata Ka'ab wallahi mereka terus menerus menghasutku hatta aradtu an arji fa abdiba nafsi sampai-sampai aku ingin balik lagi pada Nabi SAW Allah Akbar ini pengaruh keluarga wallahi kadang-kadang keluarga keluarga yang membuat terperosok ke dalam kebinasaan suku kita, kerabat kita. Kata mereka, wahai Ka'ab, ulama balik. Bilang, cari udur segala macam. Cukup bagimu, oh, ampun Rasulullah. Engkau pun enggak pernah salah. Baru sekali ini kau salah. Hampir-hampir aku kembali mendustakan perkataanku semula di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Kemudian aku pun bertanya, Halakiya hada ma'i ahadun Kutanyakan kepada kalian Apakah ada orang seperti kuni yang berkata jujur Subhanallah. kalau na'am rojulan Mereka berkata ya, dua orang laki-laki sepertimu ini. Semuanya mereka berkata macam-macam alasan, tapi dua orang sama sepertimu. kalau misalnya ma Kedua-duanya persis mengatakan sebagaimana kau katakan bahwasanya tidak ada alasan. Allah membuat Kemudian faqila lahum mithla ma Itu pula yang kata yang dikatakan Nabi kepada keduanya, bangunlah kalian tunggulah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Fakultu man huma. Kutanyakan siapakah gerangan dua orang tersebut? Qalu Murara bin Rabi' al-Amri. Mereka berkata yang satu namanya Murara bin Rabi' wa Hilal bin Umayyah. Yang kedua namanya Hilal bin Umayyah. Subhanallah. Al-Waqifi. Dua orang inilah yang disebutkan sama sebagaimana Ka'ab tidak sedikit pun jua memberikan apapun alasan. Keduanya mengatakan nggak ada alasan. Allahu Akbar. Apa kata Ka'ab bin Malik? Fadzakaru li rajulaini salihaini qad syahida badran. Mereka sebutkan dua orang dan mereka berdua adalah orang saleh. Bahkan kedua-duanya pernah ikut perang Badar. Allahu Akbar. Ini menunjukkan kepada kita ikhwan, sahabat manusia yang kadang keliru dan mereka bersalah. Yang ikut perang Badar pun Allah Akbar. Terkadang terpincil bersalah. Apa kata beliau? Kata Kaab, kudapati keduanya sebagai contoh dalam hal ini. Famadaitu hina dzakaruhuma li aku pun pergi, nggak jadi. Kukatakan ada dua orang kawanku dan ini menunjukkan kepada kita kita lemah sendiri. Kita butuh orang-orang saleh yang menyertai kita. Wallahi kalau nggak ada dua orang ini, apa yang terjadi dengan Kaab? Dia kembali mendustakan dirinya. Dan dalam hidup ini kita butuh orang-orang yang bisa mengingatkan kita. Wallahi. Ya, yang tidak punya teman sungguh sulit kita hidup. Harus ada teman yang mengingatkan kita, mengkuatkan kita. Allahu Akbar. Famadaitu hina dzakaruhum li wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimin an kalamina Ayu thalatha. Maka setelah itu datanglah perintah. Seluruh orang-orang beriman tidak boleh berbicara sepatah kata pun dengan kami bertiga. Antum bayangkan? Ini ujian berat. Bayangkan kalau antum di Lombok ini, Kemana pun jalan nggak ada orang berbicara sama antum. Apa rasanya? Sakitnya tuh di sini. Datang ke pasar dicuekin. Datang ke masjid dicuekin. Wallahi Mungkin kalau kita itu Allah begila. Bayangkan, antum dicuekin istri aja pening. Ini ya nggak pede. Bagaimana dicuekin satu kota Madinah? Allahu Akbar. Fajtanabana nas wa taghayyaru lana. Semua orang menjauh, menyingkir dari kami. Semua mereka berubah perangainya kepada kami. Inilah tahzir yang hakiki Allahu Akbar. Hatta tanakkartu fi nafsil arda. Sampai-sampai aku enggak apa namanya? Sampai-sampai aku merasa aneh di mana aku berada. Kayaknya bumi ini bukanlah bumi tempat aku berpijak dulu. Kayaknya negeri ini bukan negeri tempat aku tinggal dahulu. Seolah-olah negeri ini bukan negeriku. Subhanallah. Ya, bayangkan tanah kelahiran dan tempat tinggalnya semua berubah semua orang menjauh, semua orang mengacuhkan. Sungguh ujian yang besar. Allah Akbar. Kata beliau, "Fama hiya allati a'rifu?" Falabithna 'ala dhalika 50 laylah. Bumi telah berubah, orang-orang telah berubah. Kami tidak kenal lagi di mana kami berada. Dan itu berjalan sampai 50 malam. Satu hari aja kita nggak diajak manusia bicara, Jangankan semua orang, ya, andai kata kita punya masalah dengan teman satu orang saja, jumpa kita dia menghindar, sakit hati kita. Bagaimana ketika semua manusia sepakat meninggalkan kita? Sungguh ujian besar. Allah Akbar. Kata Ka'ab bin Malik, adapun kedua sahabat saya, maka keduanya tinggal di rumah berdiam, tidak keluar-keluar rumah apa kerja mereka di rumah? Menangis setiap hari sejadi-jadinya. Wa qa'ada fi buyutihima yabkian. Menangis berkepanjangan. Bayangkan. Ya, wa amma ana fakuntu asyabbal qaum. Adapun saya, saya yang paling muda di antara mereka. Umur mereka telah lanjut, saya muda. Apa kata beliau? Wa ajladahum fakuntu akhruju. Maka aku yang paling muda Paling kuat di antara mereka aku pun keluar sebagaimana biasa. Fa asyhadu salata ma'al muslimin. Aku pun menghadiri salat di tempat-tempat kaum muslimin. Wa atufu fil aswaq, aku pun tetap melakukan kegiatan ke pasar, berjual beli di pasar, ya. Wala yukallimuni ahadun. Tapi tidak seorang pun yang mau berbicara denganku. Wa ati ya Rasulullah, bahkan aku selalu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waati Rasulullah, waati majlisahu. Ya, ku datangi Rasulullah, ku ucapkan kepadanya salam di majlisnya setelah sholat ya faakulu fi nafsi hal harraka syafataihi katakan dalam hatiku apakah Nabi menjawab salamku subhanallah amla apa dia tidak menjawab Nabi abaikan salamnya kamu mengucapkan Assalamu alaikum Rasulullah Rasulullah diam Aku tengok bibirnya Apakah dia menggerakkan bibirnya menjawab salam atau tidak Aku nggak tahu kata Kak Subhanallah Kemudian Kata beliau, "Tsumma usalli qariban min." Sengaja aku salat dekat-dekat dengannya. Bayangkanlah kalau Rasulullah SAW membenci kita habis. Ya, beliau akan berkasih hati kita. Kalaulah kita jangan ke Rasulullah, kita punya kepala sekolah membenci kita, waduh, guru membenci kita, apa jadinya hidup? Antum masuk kelas dicueki guru, ditengok pun tidak, diajak bicara pun tidak, antum mendekat dicuekin, apa jadinya? Bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau, sengaja aku duduk sholat, aku sengaja berdiri dekat-dekatnya sholat. pun nazar, aku sengaja mencuri-curi pandangan kepada beliau Kata beliau, "Faidha aqbaltu ala salati akbala ilayya." Andai kataku salat, kecuali curi pandang, dia melirikku. Subhanallah. Wa idza tafattu nahwahu a'rada anni. Andai kata aku menoleh kepadanya, dia menjauhkan wajahnya daripadaku. Allahumma sakitnya. Kalau dia salat, dia lihat Rasulullah melirik. Tapi andai kata dia lihat Rasulullah, Rasulullah berpaling. Allahumma Kata beliau, hatta idza ta'ala alayya dzalika min jaffatin nas. Telah berlalu, berlangsung lama aku, aku dicueki oleh manusia, diboikot seluruh manusia. Kata beliau, masyaitu hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah. Aku sengaja lompat masuk ke kebun Abu Qatadah, sepupunya, anak pamannya. Ya, kalau dia ketok pintu nggak dikasih masuk sama Abu Qatadah. Apa yang dia buat? naik loncat masuk tubuh Abu Qatadah. Subhanallah. Wah wa ibnu ammi, dialah sepupuku anak pamanku. Wa habbun nasi ilayya. Dialah sepupu yang paling kucintai, orang paling dekat denganku. Fasallamtu alaihi. Ucapkan kepadanya salam. Wallahi ma radda alaihi Demi Allah, dia tidak jawab sepatah pun salamku. Alangkah sakitnya kuat. Pernah tuh dijawab salam? berharap, Hah? Kadang-kadang ada yang somse, sombong sekali. Assalamualaikum akhi. Sakitnya itu di sini. Subhanallah. Allah Akbar. Maka subhanallah Al-Qatadah tidak sepatah pun menjawab salamnya. Wallahi marda alaihi salam Fakultu ya Abu Qatadah. Ku katakan wahai Abu Qatadah, ansyuduka billah. Demi Allah, saya bersumpah kepadamu. Hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulah? Tahukah engkau wallahi sungguh aku ini masih punya kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya. Fasa kata, dia tidak jawab sepatah kata pun. Fa'udtu kembali, kuulangi kembali. Fasa kata, dia tetap diam. Tidak bergeming dan tidak berkata-kata sepatah kata pun. Subhanallah. Kembali aku ulangi, aku bersumpah. Aku bersumpah demi Allah yang Tidak akan kau tahu aku ini masih memiliki cinta kepada Rasulnya? Kali yang ketiga, apa kata Abu Qatadah? Allah wa Rasuluhu a'lam. Aku nggak tahu. Sakit nggak wan, ikhwan? Sakit sekali. Subhanallah. akan kau tahu aku ini masih ada kecintaan dengan Rasulnya? Tiga kali ulangi, apa kata Luqman terakhir? Tidak tahu urusan itu. Allah alam. Tak benar tak kan tak tahu. Sakitnya. Subhanallah. Apa kata Ka'ab Malik? Dia mengatakan fafadul ainai demi Allah air mataku segera berderai-derai berjatuhan. Watawalla itu aku segera tinggalkan dia hatta tasawwartu jidar sehingga aku kembali loncat dari atas yakni ya. pagar Allah Akbar. Tatkala aku sedang berjalan di pasar, datanglah seorang utusan dari negeri Syam, Nabatiyun, orang-orang Arab yang dibawa jajah orang-orang Romawi yang mereka datang ke Madinah berdagang. Ya, min anbati ahli Syam. Dia datang membawa makanan, ya, dijual di kota Madinah. Dan dia berkata, wahai manusia, siapa yang bisa menunjukkan saya mana Ka'ab bin Malik? Fatafiqan nasu lahu. Maka orang-orang menunjukkan tuh yang sedang berjalan sendirian tuh. Yang enggak ada kawan tuh tuh dia. Sedihnya. Subhanallah. Allah Akbar. Datanglah dia. Dia berikan kepada tuh sebuah surat. Dia katakan, ini surat bukan sembarang surat. Ini surat dari Raja Ghassan untukmu. Ghassan, Raja Ghassan salah seorang raja di bawah kekuasaan Romawi ya. ya yang menguasai daerah Syam daerah Hira ya dia buka apa kira-kira gerangan isi surat ini amma ba'du dia baca fa innahu qad balagani anna sahibaka qad jafa Kudengar dengar wahai sahabatku Muhammad telah memboikot Walam yaj'al Allah bidari hawa. Sungguh Allah tidak akan pernah meletakkan dirimu di negeri engkau dihinakan padanya. Wala bai'ah disia-siakan padanya, diboikot. Falhaq bina nuwasi. Datanglah ke negeri kami, kami akan memuliakan engkau. Subhanallah. Dan orang-orang kufar senantiasa memantau segala kegiatan kaum muslimin dia melihat ini celah ini. Ya, sehingga dia tawarkan, "Wahai Kak, untuk apa kau tinggal di sana?" Semua mereka mencelamu, memboikot untuk apa? Engkau bukanlah orang yang layak dihinakan Kaab. Datang kemari, engkau kami muliakan. Allah Ya. Apa kata Kaab? Ternyata Kaab enggak mempan tawaran-tawaran dunia. Kata Kaab, radhiyallahu radhiyallahu radhiyallahu anhu Fakultu lama Katakan ini juga bagian daripada ujian. Ini ujian di boykot, ini ujian dunia. Subhanallah. Bagaimana kalau itu kita? Mana kira-kira? Antum di Lombok ini semua membekot antum. Datang orang di sana apa namanya di Bima Bima lah contohnya di Bima itu yang saya hafal Raja Bima mengatakan apa ikut di Lombok semua orang cuek tinggalkan kau datang ke Bima engkau menjadikan sebagai menantu kami kira-kira mau nggak antum Subhanallah kata Raja Qasan itu apa tinggal di negeri kau dihinakan datang kemari engkau akan berikan pangkat jabatan apa mau Kata dia, ada minal bala." Ini bagian daripada ujian juga. Fatayammamtu biha fasajar tubuh biha. Segera ku ambil ya api, ku bawa ke tungku, ku bakar surat tersebut. Subhanallah. Ternyata dia enggak mempan dengan ujian dunia. Dia handal, imannya kuat. Ya subhanallah, ini bahaya kuat. Bagaimana keadaan antum di boykot seluruh manusia? Ya, datang tawaran tapi antum abaikan karena ini menyesatkan antum. Berat, ini tawaran berat subhanallah. Saya tahu ya, sebagaimana dikatakan Syekh Ibrahim Ruhaili, ya, ada seseorang murtad gara-gara di boykot komunitasnya. Dia seorang muslim, ya, negeri kufar di Eropa, baru masuk Islam. Dia buat kesalahan, seluruh kawannya membaikotnya, langsung dia keluar daripada Islam murtad. Subhanallah. <clears throat> Ikhwati rahimakumullah. Berjalanlah hari telah lewat 40 malam. Subhanallah. Setelah 40 malam datanglah seorang utusan mengetuk pintu rumah kubukutuk. Kubukakan pintu, maka dia katakan, "Wahai Ka'ab, Nabi memberitakan kepadamu, menyuruhmu untuk mempersilahkan istrimu pergi meninggalkan dirimu." Selama ini 40 hari masih ada kawan berkata-kata siapa? Istrinya. Wallahi masih nikmat. Semua orang gila, membaikatnya pulang ke rumah. Masih ada teman berbincang-bincang. Hari ke-40 apa kata kau? Gua apakan sini? Kuceraikan. Enggak, suruh dia balik ke rumah orang tuanya. Jangan kau dekat-dekat dengan dia. Subhanallah. Akhirnya dia persilahkan istrinya pergilah nanti tinggalkan abang. Tinggalkan abang seorang. Memang tidak nasib abang dah ini. Pergilah pergi. Subhanallah. Apa lagi jadinya? Istri pun nggak boleh bicara dengannya. La ilaha illallah. Subhanallah. Dan itu pula diperintahkan kepada kedua sahabatku. Subhanallah. Adapun istri Hilal bin Umayyah, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Hilal bin Umayyah itu telah tua renta. Kalau aku tinggalkan dia kesian, nggak ada yang masak makanannya dan dia nggak ada sedikit pun gairah kepada Allah. Sejak saat di Baibar sampai sekarang nggak ada kerjanya kecuali nangis nangis. Ya Rasulullah, kalau aku tinggalkan aku khawatir dia binasa. Izinkanlah aku mengabdinya, kata Nabi. Ya, tapi jangan sampai dia mendekatimu. Wallahi Rasulullah, nggak ada sedikit pun dia bergeming bersyahwat kepadaku semenjak kalian Akhirnya berkatalah kerabat-kerabat Kaab, wahai Kaab, pergilah engkau bilang sama Rasulullah supaya istrimu tinggal bersamamu. Tuh lihat, ya. Ilal bin Umayyah diterima Rasulullah kata Kaab, dia sudah tua, aku ini masih muda. Nah, aku nggak tahu apa kata Rasulullah. Kalau dia bilang tidak, alangkah celakanya aku. Enggak, biarku semua urus semua urusan kita rumah tangga. Biar cuci bajuku sendiri, biar masak makanku sendiri. Subhanallah. Berat ikhwati rahimakumullah. Hari pun berjalan. Sampai pada masanya begitu sempit dunia bagi Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya. Hampir-hampir mereka merasa akan binasa. Ya, Zakat alaihimul ardu bima rahabat begitu sempit dunia. Subhanallah. Ketika telah berlalu yakni malam ke-50 Allahu Akbar. Ketika itu Ka'ab sedang berada di atas atap rumahnya. Rumah mereka jauh dari kota Nabi. Rumahnya di daerah Kiblatain Bani Salimah. Jadi ketika sholat subuh dia nggak sholat di masjid karena jauh. Dia sholat sekali-sekali. Dan Bani Salimah Baik. Bani Salimah jauh tempatnya dari masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika telah berlalu 20 hari ya daripada oleh mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Ka'ab pada salat fajar berada di atas atap rumahnya. Dan sungguh kata Ka'ab hari itu adalah hari yang penuh perbaikan. Serasa bumi ini benar-benar akan menghimpitkan begitu sempit baik di dunia sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam kitabnya mulia menceritakan perihal kami tiba-tiba kata Ka'ab dari puncak gunung namanya Salah ku dengar seseorang menjerit dengan sekeras-kerasnya Ia berkata ya Ka'ab syir wahai Ka'ab bergembiralah di kau kata Ka'ab subhanallah kharartu sajidan seketika aku sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa dan aku yakin telah datang daripada Allah Subhanahu wa taala pertolongan jalan keluar taubatnya subhanallah jadi selama 50 hari ini mereka benar-benar tersiksa. Tapi khawatir orang-orang beriman yakin fa inna ma'al usri yusra. Setelah datang segala macam penderitaan, kesulitan akan datang kemudahan. Ya, maka datanglah kemudahan. Berita dari atas ke langit ketujuh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat Ka'ab dan kedua sahabatnya. Subhanallah. Seketika orang pun berbondong-bondong berkejaran mendatangi dua sahabat saya. Dan Rasulullah telah permaklumkan di masjid beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah turunkan firman-Nya menerima taubat kami. Subhanallah. Adapun yang datang kepada saya dua orang. Yang satu berlari, yang satu dia naik ke atas gunung. Subhanallah. Ya, yang satu berlari dengan kudanya dia pacu, ya. Kedua-duanya berlomba memberitahukan kepada saya. Maka yang sampai terlebih dahulu beritanya adalah orang yang menjadi dari puncak gunung. Karena suara tentu lebih cepat daripada kuda. Dan ini menunjukkan kepada kita, Allah sebenarnya mereka sangat mencintai saudara-saudara mereka. Tapi kepatuhan kepada Nabi alaihi salam tidak ditawar-tawar. Lihatlah Abu Qatada cinta kepada Ka'ab. Lihatlah semua orang-orang beriman mencintai ketiga orang-orang ini. Ketika datang dari Allah SWT berita gembira, mereka pun bergembira dengannya. Dan begitulah seandainya orang-orang beriman. Mereka bergembira dan gembiranya orang-orang beriman lainnya. Seketika kedua orang ini berlomba, yang satu berpacu dengan kudanya, yang satu naik ke atas gunung Salak. Dan ketika itu lebih mendahului suaranya sampai kepada Ka'bah adalah yang dari puncak gunung. Subhanallah. Ketika keduanya tiba, kata Ka'ab, segera aku datang ke rumah tetangga, ku pinjam baju tetangga, ku lepaskan kedua baju milikku, padahal Allah tidak ada baju kecuali tinggal dua itu saja, dan ku berikan dua-duanya kepada kedua orang tersebut yang di tangan. gembiranya Kaab, bajunya dilepas, dipinjam baju tetangga, dia berikan kepada kedua orang yang ditahan kepadanya berita gembira itu. Subhanallah. Ini mengajarkan kepada kita ikhwan, ya, Tanda gembira kita dengan segala macam nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, bersedekahlah. Ya, bersedekahlah, beribahlah, berilah hadiah dan seterusnya. Subhanallah. Allahu Akbar. Apa kata Ka'ab bin Malik? Aku pun pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari Bani Salimah, dari kiblaten dia berangkat. Berjalan bergegas menuju menuju kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayatalaqanin nasu faujan faujan dan sungguh berbondong-bondong orang menerima saya. Baikkan seorang pahlawan Allah yang pulang disambut berbondong-bondong sahabat mengeluk Ka'ab bin Malik. Sungguh mereka mencintai saudara-saudara mereka. Yuhanniuna nabi taubah Semua mereka memberikan kepada saya berita gembira Dengan taubat saya yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wallahi khutib setiap orang mukmin boleh saja bersalah. Kita bisa bersalah, Kaab bersalah. Tapi lihatlah, setiap kita yang bersalah haruslah berupaya bertobat sebagaimana tobatnya Kaab bin Malik. Apa kata Kaab? Subhanallah. Berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Kaab, ya, ketika Rasulullah melihat Kaab datang Rasulullah tersenyum. Ya, Rasulullah jika tersenyum alangkah indah wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. <clears throat> Ketika dia akan mendatangi Nabi alaihi wasallam, Datanglah ketika itu berdiri Talha bin Ubaidillah Seorang muhajirin Sebelum sampai kepada Nabi Segera Talha berdiri Dan meluknya Mengucapkan ucapan-ucapan selamat Subhanallah Katakan Gak ada orang muhajirin yang berdiri Kecuali Talha bin Ubaidillah Dan aku selalu mengenangnya sepanjang masa Akhwati orang-orang yang begitu subhanallah bersahabat dengan kita pasti kita kenal selama-lamanya kata pernah nggak pernah lupakan Tolha di antara muajirin nggak ada yang menjadi kecuri dia dia berdiri, dia sambut saya, dia peluk saya dia katakan selamat subhanallah ikhwati Allah ini mengadarkan kepada kita hendaklah kita membawa kegembiraan menyebarkan kegembiraan ya tak kalah saudara-saudara kita mendapat kegembiraan Andai kata saudara kita menikah, mereka akikah anaknya, kita berikan ucapan-ucapan gembira. Mereka Allah berikan rezeki anak, berikan kepada mereka berita-berita gembira. Selamat akhir semoga menjadi anak yang saleh salih Wajib kita lakukan seperti ini untuk mencari kecintaan saudara-saudara kita. Subhanallah. Tatkala aku mengucapkan salam kepada Rasulullah, beliau pun berkata, sallallahu alaihi wasallam, "Abshir bi khairi marra Kata Rasulullah, bergembiralah kamu. Inilah sebaik-baik hari yang pernah kau lewati seumur hidupmu." Allah Akbar. Dosa kadang-kadang dengan dosa ini Allah akan derajat kita lebih tinggi daripada sebelum kita berdosa. Ini antara hikmah dosa. Kenapa harus manusia berdosa? Subhanallah. Apa hikmah manusia berdosa? Dengan dosa kadang-kadang dia bertobat lebih lagi tunduk menghilangkan dirinya kepada Allah. Dengan tobat ini Allah akan derajatnya lebih tinggi dibandingkan sebelum dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama kita mengajarkan orang yang semalaman dia qiyamul lain di pagi hari dia ceritakan kepada orang nggak ada apa-apanya dibandingkan seorang yang semalam suntuk dia menangis dengan dosa-dosanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua lebih baik dibandingkan yang pertama. Dia ria, ujub, bangga dengan amalannya. Yang kedua, dia penuh malamnya dengan menangis, bermunajat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati rahimakumullah. Aku pun bertanya, "Ya Rasulullah, taubat ini amin indika amin indillah?" Apakah dari engkau kemaafan yang datang atau daripada Allah Subhanahu wa Kata Nabi, "La bal min indillah." Kemaafan ini bukan dari saya, tapi langsung dari Allah SWT Bayangkan ikhwan, Allah langsung maafkan kita. Allah apa? Alangkah mulianya, alangkah besarnya. Jika Allah katakan kepada Nabi-Nya, "Ya Muhammad, beritahukan ya aku telah maafkan." Subhanallah. Dan sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang. Ya. Maka berkata ketika itu Ka'ab bin Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Dia katakan ya Rasulullah, inna min taubati an ankhali'a min mali sadaqatan ilallah wa ila Rasulillah. Ya Rasulullah, saya janji di antara bentuk taubat saya semua harta saya akan saya sedekahkan untuk Allah dan untuk Rasulullah. Allah ikhwan. Enggak ada yang lebih mulia daripada taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Harta semua ini kalau Allah muka kepada kita, apa maknanya? Gak ada. Dia nggak betapa kayanya korun, tapi nggak ada maknanya Allah murka kepada korun. Betapa dahsyatnya sana Fir'aun, tapi nggak ada maknanya karena Allah murka kepada Fir'aun. Yang kita cari khawatir itu Allah, ampunan Allah Subhanahu taala. Dia katakan ya Rasul, di antara bentuk taubat saya saya akan keluarkan semua harta saya sedekah untuk Allah dan untuk Rasul. Subhanallah. Apa kata Nabi alaihi wasallam? Nabi sarankan dia saran-saran yang baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amsik alaika ba'dha malika wa huwa khairul Kalau Kalaulah tidak semuanya kau sedekahkan, kau tahan sebagian hartamu, mungkin lebih baik bagimu. Subhanallah. Ya. Karena boleh jadi setelah disedekahkan semua dia kesulitan hidup. Allah Kultu aku mengatakan fa ini umsiku sahmil di bi Khaybar ya Rasulullah. Bagian saya tanah-tanah milik saya yang di negeri Khaybar di atas saya itu masih tetap milik saya. Selainnya ya Rasulullah sedekah untuk Subhanallah. Ya Rasulullah, innama innallaha innama najjani bisidqi. Sungguh Allah telah selamatkan saya dengan kejujuran saya jujur membawa keselamatan ikhwati walaupun pahit getir 50 malam dibaikkan manusia tapi indah nih dan nikmat ujungnya wa inna min taubati an la uhadditha illa sidqan ma baqitu di antara bentuk taubat saya Rasul saya berikrar saya akan terus menerus berkata-kata jujur sampai saya mati Subhanallah Selama saya hidup saya akan berkata jujur sampai saya meninggal. Wa wallahi ma a'lamu ahadan minal muslimin ablahu Allah fi sidqil hadithi. Mundu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahsana mimma ablani. Demi Allah, enggak pernah kemudian ada orang-orang beriman, ya Allah uji sebagaimana Allah mengujiku. Tidak pernah ada yang mereka diuji dengan kejujuran sebagaimana Allah uji aku dengan kejujuran. Ma ta'ammattu mundu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu illa yaumi hadza kadiban. Sungguh sejak saat itu ikrar yang saya ucapkan sampai detik ini saya tidak pernah berdusta. Inilah kisah yang dikisahkan Ka'ab bin Malik kepada putranya Abdullah bin Ka'ab ketika dia telah tua, ketika matanya telah buta. Sampai saat ini ayahmu nggak pernah berdusta. Allah Akbar. Adapun kita ikuti, nggak pernah berdusta kita. Selalu berdusta Minimal kepada anak kita Anak kita nangis dah diam-diam Nanti Abi belikan mainan Sorenya mana mainan Abi? Habis sholat Besok alusalah Ini berdusta Allah Akbar Kata beliau Wa inni la arju an yahfadani Allahu fi ma baqitu Dan saya bermohon selalu kepada Allah Semoga Allah menjaga saya Dalam kejujuran sisa umur saya ini dan ini menunjukkan apa? Tawadhu. Walaupun Allah telah menerima taubatnya, walaupun dia bersumpah tidak berdusta, dia tetap berdoa semoga Allah menjaganya sampai akhir hayat dengan kejujuran tersebut. Subhanallah. Karena kita nggak tahu, boleh jadi akhirnya orang tertipu. Setelah datang taubatnya, boleh saja dia setelah itu berdusta kembali. Maka dia bermohon kepada Allah agar Allah menjaganya seumur hidupnya. Subhanallah. Kemudian Allah turunkanlah ayat dalam Al-Quran Al-Karim ya bagaimana Allah telah menerima taubat mereka wa salatatilladziina khulifu ketaubahan kepada tiga orang ya Allah takdirkan mereka tinggal hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima sampai begitu sempit bagi mereka dunia di mana mereka berada Allah turunkan Al-Qur'an ayat yang menjelaskan bagaimana sahabatnya mereka dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala penderitaan dan dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai akhir ayat wa kunu ma'as sadiqin. Dan hendaklah kalian senantiasa bersama orang-orang yang jujur. Subhanallah. Demikianlah ikhwati rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berkata-kata jujur, berbuat jujur, ya berniat jujur dalam segala hal subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabi Muhammad kalau antum punya pertanyaan ada sisa waktu sampai jam 8 ada 20 menit lagi silahkan ngobrol dia bertanya apa ganjaran bagi orang yang selalu memfitnah berkata-kata dusta fitnah itu maknanya adalah mengucapkan ucapan-ucapan atau tuduhan-tuduhan dusta. Ya, apa ganjarannya? Kadang-kadang dia domba. Ya, adapun domba kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yadkhulu jannata namamu." Tidak akan masuk surga para domba. Ada orang-orang ikhwati rahimakumullah yang hidupnya adalah senangnya, kesenangannya mengadu domba. Terkadang dengan niat-niat yang jelek, kadang-kadang karena kebodohannya. Apa itu definisi mengedombang? Definisi adalah naqlul khabari min ajlil ifsad. Mengedomba definisi adalah sengaja menyebarkan berita tujuannya untuk merusak hubungan. Ya, walaupun berita ini benar, ini haram apalagi jika ini dusta. Kadang-kadang tanpa terasa seseorang telah menjadi ya, perusak bagi kehidupan orang lain. Ya, kadang-kadang seseorang perempuan yang datang kepada seorang perempuan lainnya, dia bertanya, ya, andai kata engkau melahirkan, apa diberikan suamimu kepadamu? Kata istrinya, kata kawannya enggak ada. Eh parah suamimu itu Setelah mati kau melahirkan Gak diberikan apa-apa Tidak ada Aku kalau andai kata aku melahirkan Diberikan hadiah-hadiah Diberikan macam-macam Mana suamimu itu Akhirnya Suaminya pulang Bang berilah dia hadiah Suaminya payah hidupnya Ekonominya sempit, sulit Tengok tuh si fulana Tiap kali melahirkan diberikan hadiah abang nggak sanggup deh Allah bang mana tanda kesyukuran abang mana tanda cinta abang akhirnya rumah tangganya pun renggang ini mengadu domba loh mengadu domba subhanallah ini terlarang kadang-kadang seseorang datang kepada orang lain ya mungkin ada seorang tua yang dia mungkin jarang dikunjungi oleh anaknya karena anaknya mungkin nggak mampu mengunjungi sering-sering, mungkin sebulan sekali datang orang. Wahai bapak, ya mungkin temannya, ya. Anakmu berapa kali datang mengunjungimu? Sebulan sekali. Berapa kau diberi uang? Paling-paling 300, 200. Subhanallah, anak saya nih tiap minggu datang, tiap kali datang bawa uang, bawa hadiah 500 ribu minimal. Mana anakmu itu? Akhirnya orang tuanya menjadi hilang rasa terima kasihnya kepada putranya. Akhirnya rusak ketika itu hatinya. Oh benar anak benar durhaka ini. Ini mengadu domba, subhanallah. Dan banyak hal-hal lainnya. Ya, kadang-kadang ya perempuan-perempuan yang punya madu Kadang-kadang dia ngomong kemana-mana Ih suami cinta kali kepada tuh Dibelikannya kejam pangan Dibelikannya ini, dibelikannya ini ya sementara tumaduhu kesian nggak dibelikan apapun ya padahal dibelinya sendiri mungkin dari uang jula-julanya mungkin dikasih orang segala macam dia berdusta dan dia ingin mengadu domba akhirnya orang berkata kepada si madunya ya separahlah suamimu itu Nah, kenapa dibelikannya ya dia belikan untuk madunya ini ini kau nggak dibelikan Akhirnya terjadilah pertengkaran. Ini semua domba. Kata Nabi, la yadkhulu jannatan namamun. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat dua kuburan, kata Nabi, wa innahuma la yu'adzaban. Kedua orang di kuburnya sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya sedang diadab bukan dalam perkara besar. Dalam pandangan mata manusia, ala innahu kabir padahal dia besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, wa ammal akhar adapun yang lain fakana yamsi bin namimah. Dia berjalan kemana-mana urusan domba. Inilah balasan bagi para pengadu domba sekiranya benar. Kalau antum mendengar sahabat antum mencela sahabat yang lain, jangan sampaikan. Bahkan antum katakan yang eh, ah, jangan antum cela dia tak boleh lah. Nasihati ini enggak. Oh iya, Kesemangat iya. Kurang ajar itu memang dasar gitu. Iya benar. Semakin semangat dia ya mencela sahabatnya. Setelah itu orang ini pun pergi kepada orang tersebut. Eh fulan, sungguh ku dengar sumpah si fulan mencelamu, mencaci mu dia katakan ini ini ini. Benar dia katakan iya. Akhirnya apa? Bertengkar. Ini pengadu pak. Balasannya disiksa di kuburnya. Balasannya masuk surga. Nasallallahu alaihi Ya. ya. Kadang-kadang mengadu domba antara murid dengan murid, antara guru dengan guru. Ini bahayanya orang munafik ini. Subhanallah. Ya. Ustaz, sah salahkah seorang suami menyembunyikan pemberiannya kepada orang tuanya dari istrinya dengan tujuan agar istrinya tidak merasa tersinggung berat karena seringnya orang tuanya meminta uang dari jazakallah khairan. Subhanallah. Tidak patut seorang istri tersinggung kepada suaminya jika sang suami memberikan uang dan semacamnya kepada orang tuanya dan kepada keluarganya. Selama sang istri diberikan suaminya sepenuhnya nafkah, tidak ada yang kurang. Enggak wajar seorang istri ketika itu apa merasa tersinggung bahkan marah. Akhirnya suami kesian sembunyi-sembunyi dia supaya nggak tahu mestinya kirim ke orang tuanya. Ini benar-benar suami yang nggak tahu hukum agama Allah dan istri nggak tahu hukum Allah SWT. Dalam agama kita, seorang suami yang bekerja, semua hasil kerjaannya itu Subhanallah. Sebagian harus dia berikan untuk anak istrinya yang wajib dinafkahi. Adapun setelah itu, setelah dia cukupi anak istrinya, terserah kemana dia mau berikan. Menyambung rahminya kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada adiknya, menyekolahkan adiknya, dan seterusnya. Dan tidak boleh seorang wanita protes, mencak-mencak marah, Abang ini terus kirim ke orang tuanya, kirim, kirim, kirim. Kapan ke orang tuaku? Subhanallah. Tidak ada kewajiban seorang laki-laki menafkahi mertuanya. Tidak ada. Yang wajib menafkahi istrinya. Ya, kalaupun ada kelebihan, dia mau berbuat kebaikan, dia kirim ke mertuanya, bagus, masya Allah. Membuat istri akan cinta kepada, tapi bukan sesuatu yang wajib. Kalau andai kata dia punya kelebihan, di disekolahkannya ada isinya nggak ada masalah. Dia punya kelebihan, dia berikan harta kepada keluarga istri, nggak ada masalah. Tapi bukan sesuatu yang wajib. Dan nggak boleh sang istri marah, ya bahaya. Ini salah kaprah. Ini menunjukkan sang suami dan istri nggak tahu hak dan kewajiban. Istri menuntut lebih daripada apa-apa yang layak diberikan kepadanya. Allah saya tahu ada sebagian daripada laki-laki yang begitu takut kepada istrinya. Sampai-sampai untuk beri ke orang tuanya pun sembunyi-sembunyi. Subhanallah. Ini betapa parahnya cerita ini. Betapa parahnya perempuan tersebut. Ada kisah. Ada seorang anak yang dia menjadi orang kaya raya. Ya, karena orang tuanya mendidiknya, menyekolahkannya. Orang tuanya telah tua, rentah. Tinggallah ibunya dia begitu cinta kepada istrinya. Mereka pun datang ke toko emas. Kemudian suruhnya istrinya berbelanja. Silah, silakan pilih. Istrinya ambil ini, ambil itu. Dihitung sampai beribu rial. Subhanallah. Kemudian tanpa pengetahuannya ibunya mengambil perhiasan yang murah, 100 rial harganya. Kemudian ketika dihitung dia lihat ini kok lebih nih. Dari mana ini? Kata penjual ini ibu mengambil Marah dia. Dia ambil kembali, pulangkan. Enggak ada jatah untuk ibu. Ibunya menangis. Ya ilahi. Bagaimana suami-suami seperti ini? Subhanallah. Engkau besar karena ibu. Engkau jadi orang karena ibu. Allah Akbar. Kenapa enggak, perempuan seperti ini enggak boleh bersikap seperti ini enggak boleh haram. Allah Akbar. Enggak ada perintah agama antum kalau punya gaji slipnya kasih gaji sesemua. Banyak suami-suami dapat riba gaji nah, adik ini semua. Inilah slip gaji abang. Nampak sama dia semua. Kalau suaminya pergi, dek minta lah uang, abang mau beli ini, mau belanja, mau beli ini, mau pergi ini untuk ongkos. Ini laki-laki baru ini. Subhanallah. Kalau nasib gajinya dipegang istri, ya gimana pula cerita? Kalau poligami paling dahsyat ebo, hmm, Cerita poligami paling semangat. Selip gaji dipegang istri, ya mau poligami. Kesian. Ada cerita itu. Janganlah cerita-cerita seperti itu. Jadi nggak boleh. Selama sang istri diberikan nafkah oleh suami yang mencukupinya sesuai uruf, sesuai uruf kebiasaan. Kalaulah dia berikan keluarganya istri nggak makan, zalim dia berdosa. Subhanallah. Dan dalam Islam, ketika istri punya uang sendiri, punya usaha sendiri, punya harta sendiri, suami tidak boleh ambil sedikit dua pun tanpa izin istri. Walaupun istrinya kaya raya, nggak wajib sang istri menafkahi suaminya dan dirinya serta anak-anaknya. Subhanallah. Kalau ada kewajiban seorang suami istri. Maka dalam Islam, kalau dia punya harta, antum pun nggak boleh larang-larang. Dia punya harta, punya usaha, dia kirim uang ke orang tuanya, nggak boleh antum larang, dek. Jangan kirim-kirim ke orang tua, dek. Kirim ke tua orang tua abang, tak boleh. Karena itu harta milik siapa? Milik dia. Subhanallah. Maka demikian pula ini kata suami yang mencari peras keringat, banting tulang, Kadang-kadang sampai sore sampai malam untuk beri ke orang tua pun harus sembunyi-sembunyi takut daripada istrinya. Subhanallah. Kesian ini. Baik. Apa hukumnya kuliah di negeri kafir? Kalau anda ke negeri kaum muslimin ada, kenapa harus ke negeri kafir? Hukum asalnya safar ke negeri kafir terlarang kecuali jika ada perkara-perkara yang harus safar karena nggak ada tempat kaum muslimin ya dan dia yakin ketika dia safar dia enggak rusak agamanya enggak terpengaruh dan seterusnya enggak luntur agamanya andai kata dia khawatir enggak boleh ya kata Nabi anak bariun saya berlepas diri mimman ya'ishu di antara orang-orang muslim ya baina ya'ishu baina wahranil kufar atau kama saya lepas diri pada seorang muslim yang tinggal di antara orang-orang Nggak boleh kemasannya Kecuali jika ada kemaslahatan besar Mungkin di sana dia mampu berdakwah Dia mampu dirinya selamat Bahkan mendatangkan kebaikan Dia tahu nggak ada orang lain yang layak Ketika itu boleh jadi menjadi dianjurkan baginya Bahkan boleh jadi menjadi wajib baginya Jika dia bisa menyebarkan kebaikan Tidak tercemar agamanya Tapi hukum asalnya apa? Larang Bagaimana keseharusnya yang saya lakukan? bahwa saya mencintai sahabat saya. Namun jika saya dekat dengannya, ada yang sakit hatinya. Kesian. Tolong kasih solusinya. Kenapa? Ya, kenapa ada sakit hati ketika antum dekat dengan sahabat antum? Mungkin hutangnya nggak antum bayar, sakit hatinya. Antum mau pinjam hutang lagi sama sahabat yang lain. Allah Taala Bagaimana ketika kita telah berdusta kepada seseorang, Kemudian kita mengakui kedustaan kita setelah beberapa hari Namun seseorang tersebut tidak terima Apakah kita berhitung berdusta? Andai kata antum mengakui berdusta Ya berarti antum telah rujuk kepada kebaikan Tapi andai kata masih nyangkut hak-haknya Antum harus bayarkan Ya misalnya antum berdusta Ya dalam berjual beli ambil antum mengambil dengan tidak hak uangnya Akhirnya antum katakan, akhir saya berdusta, saya ambil uang antum. Mohon maaf ya, enggak saya maafkan. Kenapa? Karena uangnya enggak dibalikkan. Kembalikan uangnya terlebih dahulu. Yang jelas jika berkaitan dengan hak manusia kembalikan. Koruptor menangis darah pun dia semalaman tidak diterima taubatnya sampai dia mengembalikan uang hasil korupsinya. Subhanallah. Andai kata uang negara, kembalikan kepada negara. Subhanallah. Itu jika berkaitan dengan apa? dengan hak manusia. Andai kata berkaitan dengan harga dirinya, Anda berdusta mengatakan dia seperti ini, Anda cemarkan baiknya, wajib bagi Anda mengembalikan baiknya. Jika dicemarkan di majalah, di koran, di mana-mana, di media sosial, wajib Anda terangkan, Anda bertobat kepada Allah, Anda perbaiki nama baiknya, baru Allah akan ampuni. Subhanallah. Ya, maka syarat taubat jika berkaitan dengan harta kembalikan berkaitan dengan kehormatan diri, perbaiki, minta maaf kepadanya. Subhanallah. Cuma dalam perkara riba saja ulama mengatakan yang paling benar bertobat daripada riba tidak perlu kita beritahukan kepadanya. Ya, ya akhi mohon maaf saya tiap hari menggibahi antum. Saya bilang seperti ini seperti ini. Enggak usah. Semakin marah dia, oh rupanya itulah kerja kau tiap hari ya. Ya, maka nggak perlu diberitakan kembali. Cukup bertobat daripada riba setiap saat antum meminta kepada Allah mengampuni orang yang antum ribahi. Ya, andai kata namanya dicemarkan antum bela dia. Itu cara bertobat daripada dosa riba. Enggak perlu antum sampaikan ulang. Ini akan membuat semakin parah keadaan. Inilah perkataan para ulama-ulama kita. Allah tabaraka taala alam. Demikianlah kajian kita sampai di sini malam hari ini. Ikhwati rahimakumullah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala macam kekeliruan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.